بجي اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa bermajlis di tempat yang mulia ini kita berharap mudah-mudahan majelis ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibarokahi sebagaimana telah dimaklumi bahwasanya majelis-majelis yang seperti ini majalisul ilmi wa majalisul zikri adalah majelis-majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. dan majelis-majelis seperti inilah yang di dalamnya dibaca ayat-ayat Allah dibaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan turun ketenangan yakni diturunkan ketenangan nazarat alaihi sakinah ya dan sekian banyak apa kebaikan maka sudah menjadi perkara yang seharusnya kita upayakan untuk memperbanyak majelis-majelis yang seperti ini. Mudah-mudahan dengan kita berupaya memperbanyak majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, Allah mudahkan kita untuk e, menjadi orang yang fakih di dalam agama yang ini merupakan tanda kebaikan seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah Rasul SAW mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan maka Allah akan fakihkan dia dalam apa? agama <clears throat> baik ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah masalah tentang e, perintah syariat untuk kita berhias diri ya. jadi kita diperintahkan disyariatkan oleh Allah untuk apa? berhias diri agar kita indah sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang masyhur ya Anda semuanya sering mendengar hadis ini innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu jamil. Indah. Zatnya indah. Banyak sifat-sifatnya. Takdirnya Allah. Semuanya indah. Innallaha jamil. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai apa? Jamal keindahan. Innallaha jamil yuhibbu al-jamal. Berarti di situ tampak wallahu taala a'lamu bisawab ya kita sebagai seorang muslim ya baik berupaya untuk melakukan apa yang Allah apa cintai Allah yuhibbu jamal maka kita juga demikian apakah itu laki-laki atau wanita ya sudah tua atau masih muda sudah menikah atau masih bujang ya baik seharusnya berusaha untuk apa baik indah tapi di sini tentu ada pertanyaan apa yang seharusnya indah dari diri kita? Yang Allah Subhanahu wa taala akan mencintai. Ya. Indah yang dimaksud dalam syariat adalah indah dalam segala hal. Ya. Batin kita indah. Ya. Kemudian juga lisan kita juga apa? Indah. bahkan kita, perbuatan kita juga apa? Indah Nah, karena syariat tidak hanya menuntut kita baik dari sisi lahirnya saja. Ya, sebagaimana sebagian orang mengatakan yang penting kan luarnya apa? Bagus, ya kan. Yang penting ahlaknya baik, yang penting baik dengan tangga. Nah, atau atau tidak seperti itu? Ayo, dibalik. Yang penting hatinya, iya. Atau mungkin sama aja tadi seperti tadi. Nah. Yang penting kan baik luarnya, ya kan. Walaupun kita, walaupun bukan Islam misalnya kan sama seperti itu kan orang kafir kan jangan bicarakan masalah agama ya kan yang penting kan kita baik dengan apa tetangga baik dengan ada yang seperti itu atau ada yang kebalik ya kamu jangan bahas masalah, masalah luar saya masalah saya celananya musbil masalah saya tidak sholat jangan kamu bahas yang penting kan apa hatinya jadi dua golongan ini ada semuanya ya baik yang satu memperhatikan lahiriahnya kata mereka atau yang memperhatikan apa batin mereka ya yang dimaukan oleh syariat adalah jamal ya keindahan dalam semuanya lahir atau apa batin dan syahid atau dalil dalam masalah ini sangat banyak ya bismillah sekarang kita mulai dulu ya dengan keindahan yang semua orang melihat yaitu kehinaan badan keindahan apa badan lahir ya namanya ke, keindahan lahir itu meliputi jasad kita juga pakaian kita nah, kalau jasad yang memang sejak lahir kita membawa jasad ya kalau pakaian ini sesuatu yang tambahan perhiasan ya sekarang kita mulai dari jasad Apakah Islam mengajarkan kita untuk indah dalam jasad? Jawabannya ma'am iya. Kita diperintahkan untuk indah dalam jasad. Nah, dan yang dimaksud berhias dan agar jasad kita menjadi indah yang menurut syariat adalah kita membuang apa yang harus dibuang secara syariat dan kita membiarkan apa yang harus dibiarkan secara apa? syariat. Ya. Akhdhu ma syuri'a akhdhuhu wa ibqa'u ma syuri'a baqa'uhu. Jasad itu akan indah kalau kita membuang apa-apa yang harusnya dibuang. Dan kita membiarkan apa-apa yang harusnya dibiarkan. Itu kaidah di dalam kita menghiasi apa? badan kita, jasad kita. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita sebutkan sebuah hadis yang maknanya kurang lebih Rasul mengatakan khamsun minal fitrah. Dalam sebagian riwayat ada asrun minal fitrah. Khamsun minal fitrah. Ada lima perkara yang termasuk dari apa? Fitrah. Di antaranya kosus, kosu asyarib menggunting apa namanya ya kumis dirapikan kumis ya kemudian wa nafhul ibt, mencabut apa bulu ketiak wa halqul anah mengerok atau membuang bulu di sekitar apa kemaluan taib wa taqlimul awafir dan menggunting apa kuku ya wal khitan dan juga apa khitan ini contoh syahid ya ada perkara-perkara yang disyaratkan untuk diambil dan ada syariat atau perkara-perkara yang disyaratkan untuk kadang di, dibiarkan ya baik kalau yang tadi diambil semua atau dibiarkan nih nah. diambil ya baik ya, kita lihat kalau kita lihat di sini Rasul mengatakan khamsun minal fitrah ada lima perkara di antara perkara-perkara fitrah bukan hanya lima banyak bukan hanya sepuluh banyak namun di antara yang termasuk fitrah adalah hadhul khamsah. Lima perkara ini. Dikatakan fitrah karena memang inilah ya yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan atas manusia. Dan semua syariat para nabi, para rasul, syariatnya adalah syariat fitrah. Bukan hanya syariat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam saja dalam hal ini, termasuk juga apa? Ya, termasuk sunnah fitrah syariat Nabi sebelumnya. Ya. Ada beberapa perkara yang disyaratkan untuk diambil. Kalau diambil akan menjadi indahlah badan itu. Ya. Contohnya kuku. Ya, taklimul awafir, buang kukunya. Bersihkan kukunya. Ya. Itulah keindahan. Dan itulah yang dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamal. Ya, yang dimaukan oleh syariat. Ya. Jangan dibiarkan kuku itu panjang baik kuku jari tangan atau kuku jari apa kaki ya sampai dalam hadis riwayat alimamu Muslim rahimahullah ya dalam hadis Anas kalau tidak salah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wakotalana memberikan waktu bagi kami untuk tidak membiarkan kuku-kuku kami dan seterusnya ini ya lebih dari 40 hari jangan dibiarkan ya. seminggu saja sudah panjang ya kan sampai 40 hari nah, tidak boleh dibiarkan sampai 40 hari jadi keindahan adalah itu dengan membuang ya menggunting kuku di samping ya di samping yang jelas itu melaksanakan syariat ya baik itu termasuk sunan fitrah di samping juga ada sisi kesehatan di situ ya namun subhanallah terbalik pandangan manusia saat ini ada orang yang memandang keindahan itu dengan apa? Memanjangkan kuku. Ya. Memanjangkan kuku. Ya. Terutama wanita, subhanallah. Mereka sengaja membiarkan kuku itu panjang agar kelihatan lentik. Ya. Baik. Padahal ya tangannya sebenarnya pendek ya kan ya, tumpul ya kan. Tidak nah, riba dengan tumpulnya tangannya jarinya dibiarkan panjang nanti dilansipin sedikit ya kan. Baik. Wabillahi taufik nanti dikasih chat lagi namanya ya kan ya. begitu saatnya wudhu udah dibuang oh aduh sudah nah ya itu hal kebanyakan manusia tapi apakah keindahan dirinya dengan itu apa yang menjadi kebiasaan manusia tidak ya ini kuku baik laki-laki atau wanita ya. sekarang laki-laki pun kadang ada loh ya nah, kamu kok ngomong itu namanya ya kan alasannya ini untuk mencairkan ya ayah jeruk ya kan. Nah, mas setiap hari makan jeruk ya, kan? ya jangan jangan apa namanya nah, ya membuat alasan-alasan ya, untuk membolehkan sesuatu yang secara syariat tidak boleh ya tapi kemudian juga mencabut bulu ketiak subhanallah mencabut bulu ketiak ya dicabut nah dan yang dimaksudnya adalah membuangnya karena ada sebagian orang tidak bisa untuk dia apa cabut sakit mungkin ya maka tidak mengapa untuk dia apa Ya, ya dikerok nah baik kalau memang ya berat dan seterusnya ada orang yang tidak bisa untuk itu sakitnya sangat sakitnya tidak mengapa untuk di ya, intinya adalah dibersihkan ya wabillahi taufik demikian juga membuang ya bulu di sekitar kemaluan ya ini juga keindahan tapi itulah keindahan ya. <coughs> wabillahi taufik kumis juga demikian jangan dibiarkan apa ya panjang ya. ya akan membuat orang jelek wajahnya ya. inilah keindahan sesuai dengan apa syariat ya, kalau sudah mulai panjang rapikan itu ya jangan sampai apalagi menutupi apa ya bibir ya. ada yang dibiarkan memang menutupi bibir kanan kirinya dipanjangkan dipelintir ya kan ya baik gagah ganteng ya kata sebagian orang Begitu Pak ya. Nah, iya. Baik, kalau ada yang memandang seperti itu adalah keindahan atau mungkin menjadi sebuah kesepakatan di sebuah daerah, itulah keindahan, itulah kejantanan misalnya. Apakah kemudian kita akan ikuti yang seperti tadi? Tidak. Ya. Keindahan yang dimaukan oleh syariat adalah akhdu masyuri syuri'a Mengambil, membuang apa yang disyariatkan untuk dia apa? dibuang. Wa ibqa'u ma'suri syuri'a dan membiarkan apa yang memang disyariatkan untuk dibiarkan. Hai, bersihkan ini nanti rapikan ya. Tapi ya. Disisakan dan seterusnya. Tapi masih ya kan. Nanti dirapikan, tidak menutupi apa namanya eh, bibir. Nah. Di samping secara kesehatan juga bukan hal yang baik, secara kebersihan juga bukan hal yang baik, ya kan? Ya kan. Panjang brengosnya, jembrung ya kan. <laughs> Ya kan. Baik. Minum kopi, minum ya kan. Ya kan banyak sekali apa namanya kotoran ya, ya tidak bisa yang seperti itu dikatakan sebagai keindahan walaupun manusia mengatakan indah ya wabillahi taufik kadzalikal khitan demikian juga apa khitan yang hukumnya wajib bagi kaum laki-laki tapi ada pun bagi kaum wanita ya, kan, ada pembicaraan di kalangan para ulama ma'ruf masyhur di kalangan mereka namun tidak ada khilaf bahwasanya kaum laki-laki khitan itu hukumnya apa? Wajib. Nah, wajib. Ya, jika dia tapi sudah dewasa tentunya kan, ya kan. Taib dan, boleh dipotong sebelumnya. Nah, kalau ada orang baru masuk Islam umur 30 tahun gimana? Nah, belum khitan. Khitan tidak. Nah, khitan tetap nah, potong ya kan. Ya. Taib. Keindahan adalah di situ. Nah. Allah Subhanahu wa taala yuhibbul jamal, yang jamal. Ya, dibuang. Ya, di samping juga kalau dibiarkan apa yang akan terjadi? Terkumpul najis di situ, kotoran, penyakit. Ya. Satu saja ini kalau orang perhatikan betapa indahnya syariat Islam. Khitan, sangat khitan saja sudah. Belum lagi yang lain. Ya. Syariat sunanul fitrah ini. Ya. Diperhatikan sekali oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Jadi apa kaidah jasad seorang itu akan jadi baik? Nah, keadaannya tadi. Kapan jasad seorang dikatakan sebagai indah? Dengan membiarkan apa yang ada disyariatkan untuk dibiarkan dan membuang apa yang disyariatkan untuk dibuang. Jangan dibalik. Di antara perkara yang dibiarkan untuk biar tumbuh adalah jenggot. Ya. Lih ya. Baik. Betapa banyak adillah, dalil dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dari hadis Nabi SAW yang Rasul merintahkan untuk apa? Membiarkan ya, jenggot itu tumbuh ya, biarkan ya. baik wabillahi taufik ya. jadi keindahan ya seorang laki-laki adalah dengan membiarkan apa? jenggotnya dibiarkan tumbuh ya. baik Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jenggot yang sangat lebat ya sangat lebat jenggotnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara yang menunjukkan betapa lebatnya jenggot beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis tentang sholat. Ya, beliau pernah sholat setelah takbir sebelum membaca al-fatihah, ya, tapi beliau diam, tidak ada suara. Ya. Namanya diam kan asalnya tidak ada bacaan kan, oh, diam. Tapi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya saya melihat atau apa yang kau baca ya Rasulullah sebelum kau baca apa Al-Fatihah. Nah, Nabi Rasul bertanya, dari mana kamu tahu saya membaca sesuatu? Nah, dari mana kalian tahu saya membaca sesuatu? Padahal saya diam, tidak ada suara. Ya, kata para sahabat, Blutirabu Kami tahu engkau membaca sesuatu dengan goncangan apa namanya? Ya, jenggot. ya yang tampak dari belakang. Goncang berarti apa? Membaca. Nah, nah ternyata beliau membaca eh, iftitah. Ya, doa-doa iftitah yang disyariatkan. Ya, berbagai macam doa iftitah. Silahkan memilih salah satu doa iftitah. Yang penting jangan digabung jadi satu. Nah, ya. Doa iftitah banyak ya. Bisa Allah ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'adta al masyriqi wal maghrib. Nah, atau yang lain subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk ya atau yang lain ya silahkan memilih salah satunya dan itu bacaan semua warid datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat mengetahui bacaan itu ya dan bertanya kepada beliau karena melihat apa konsangan ya beliau nah dan tidak pernah ada riwayat menyebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membuang lihat beliau memendekkannya atau bahasa sekarang merapikan hmm, ya merapikan tak dibiarkan deh ya Nah, itulah keindahan. Jadi keindahan e, seorang laki-laki dengan membiarkan apa yang itu tumbuh. Nah, subhanallah. Nah. Nah, sama disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah. Akan tampak sekali ketika orang sudah tua. Ya kan? Tampak sekali kalau orang sudah tua kalau seorang tidak membiarkan jenggotnya, nah, kalau orang tua itu sudah keriput umur 80 tahun, 90 tahun tapi berjenggot, coba kita akan melihat apa orang ini? berubah, ya kan? Berjenggot, putih, lebat ya kan? Berubah orang ini. Nah. Tapi kalau dibuang, apa bedanya dengan perempuan? Ya. Nenek-nenek dengan kakek-kakek apa? Sama, ya kan? Sama, ya. Itu lama apa itu ya kan? Ya sampai disebutkan demikian Syekh rahimahullah akan tampak sekali ketika apa namanya tua. Ya. Itulah keindahan. Ya. Kita melihat para masyayikh yang sudah sepuh, sudah tua, subhanallah ya kan. Tampak juga nah, keindahan. Ya, karena itulah ya. apa yang Allah tetapkan, Allah takdirkan. Ya. Baik. Dan bukan keindahan dengan membuang apa? Jenggot. Ya. Karena keindahannya tadi, seorang dikatakan berhias dalam jasadnya adalah membuang apa yang disyaratkan untuk dibuang dan apa namanya membiarkan apa yang disyaratkan oleh di oleh syarat itu di, nah, syarat dibiarkan. Tapi ini untuk kaum laki-laki. Wanita juga demikian. Ya. Tapi ini saya sebutkan eh, apa namanya tidak urut ya berantakan seperti ini. Namun semuanya intinya satu. Nah, kalau yang diperintahkan untuk biarkan biarkan, buang buang. Tapi sekarang ada tren di tengah-tengah kaum wanita Kalau hilang, kenapa mereka mau Karena alisnya. Apa jawabannya? Agar apa? Indah, ya kan? Agar cantik. Ya. Maksudnya adalah berluas, kata mereka. Namun apakah itu ada sesuatu yang di eh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita-wanita tadi. An-namisah wanita nisah. Ya, orang yang mengerok, orang yang minta dikerok. Ya. Hmm. Yang biasanya kalau orang mau mantan tuh banyak ya. ini diganti apa? Ya. Pakai celak ya kan Ya. Nah, Mbak kalau apa namanya? Ya alisnya apalagi yang satu tebal satu tipis ya, kan? ya betul ada itu seperti itu ya kan ya betul ada ya ya ada yang satu tebal satu tipis nah ndak rubah ndak rela ini si sisi si, si tipis krok sisan kabeh nah ya Kena natal Allah Subhanahu wa taala ya tapi keindahan adalah dengan apa? Membiarkan kan apa yang seharusnya dibiarkan. Apalagi dikatakan oleh Rasul, di mana orang seperti ini. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Nah, demikian kurang lebih ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini terkait dengan apa? E, jasad. Ya, terkait dengan jasad, seorang dikatakan indah dengan membiarkan apa yang disyaratkan untuk dibiarkan dan membuang apa yang disyaratkan untuk dibuang. Nah, Kemudian setelah itu, Nasrul muslimin, Rahimahnya rahimakumullah. Setelah jasad, kita perhatikan pakaian. Ya. Baik. Pakaian. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhias dengan pakaian. Ya. Terlebih ketika kita akan mendatangi masjid, akan sholat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin khudu zinatakum inda kulli masjid demikian dalam surah al-a'raf Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita orang-orang yang beriman ya ambillah zinah kalian perhiasan-perhiasan kalian inda kulli masjid setiap kalian akan apa salat al masjid yang dimaksud adalah apa salat di situ ya yakni seorang ya, ketika akan melakukan ibadah sholat pakailah pakaian yang paling bagusnya ya, yang paling bersihnya yang paling indahnya ya, baik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya tentunya semua sesuai dengan apa kemampuan nah wabillahi taufik sekarang banyak di antara manusia yang tidak memiliki ihtimam dan mungkin kita juga terkadang terjatuh dalam hal itu meremehkan memakai pakaian-pakaian yang bagus yang baik ketika akan apa sholat nah kadang apa adanya ya apalagi kalau sudah telat bangunnya ya kan usus komat langsung lari ya kan tak sadar pakai baju yang mungkin bau ya kan padahal ada yang lebih apa bagus nah yang baik tapi termasuk bentuk ketakwaan adalah ya mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk sholat ini kita pakai pakaian yang bagus, pakaian yang paling bersih, ya semampu kita. Nah. Ya, wabillahi taufik. Dan seorang dikatakan berhias dengan pakaian ketika dia memakai pakaian-pakaian yang syar'i. Nah, baik. Bagi laki-laki ada aturannya tersendiri, bagi wanita juga ada aturannya apa? Sendiri. Nah, dan jangan melihat sekali lagi keumuman manusia Ya kalau kita mengikuti keumuman manusia luar biasa. Nah. Kalau kita mengikuti adat manusia juga akan luar biasa kita akan tersesat. Ya. Tapi seperti contohnya tentang masalah pakaian bagi laki-laki diharamkan untuk kita apa? Usbil, isbal. Ya. Menjulurkan sarung, menjulurkan sirwal di bawah mata apa? kaki. Nah, baik. Adapun keindahan yang sesungguhnya dalam masalah pakaiannya adalah memakai pakaian di atas mata kaki. Bahkan Rasul mengatakan izratul mukmin ila nisfis Ya, pakaian seorang mukmin adalah sampai separuh apa? betis. Nah, diperbolehkan untuk diturunkan, diturunkan, diturunkan selama masih di atas mata kaki. Itulah keindahan. Ya. Namun manakala cara pandang manusia terbalik, ya kan? Itu malah dikatakan apa? ya aneh ya kan surah ngumumi ya kan taib jongklang ya saya sendiri pernah di oh ya subhanallah nam. dari pak dari mana mas dari sawah ya kan seperti itu nam ada yang bilang dari sawah ada yang bilang kebanjiran padahal ini sunnah rasul saw dan itulah keindahan sesungguhnya ya tidak ingat tidak tahu bahwasanya rasul saw pakaiannya seperti itu tidak pernah rasul sallallahu pakai pakaian di bawah mata lagi selalu di atas mutawatir, ya, susah ya namun juga jangan berlebihan sampai di atas sekali ya kan ya diingatkan juga ya Mas masyayikh ya. kadang-kadang terlalu sangat tinggi lebih dari setengah ya di ataskan lagi sehingga ketika sujud malah apa mungkin kelihatan mungkin pahanya dan seterusnya iya wabillahi taufiq. jadi keindahan dalam pakaian seorang laki-laki adalah di atas mata kaki tapi adapun di bawah mata kaki tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah membencinya. Disebutkan dalam hadis yang sahih ada tiga golongan, ya, yang nanti pada hari kiamat, ya, dikatakan la yang guru ilaihim. Allah tidak akan melihat kepada mereka. Nah, la yukallimuhumullah wa la yang guru ilaihim wa lahum azabun alim. Allah tidak mengajak bicara kepada golongan tadi. Tidak pula akan melihat kepada golongan tersebut dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang apa? pedih. Di antaranya adalah al-musbilu izarahu. Subhanallah. Ya. Orang yang musbil apa? Ya, pakaiannya. Laki-laki yang menjulurkan pakaian di bawah apa? mata kaki. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang dibenci oleh Allah itu bukan perhiasan, bukan sesuatu yang indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kalau itu sesuatu yang indah, niscaya akan mencintainya. Namun Allah malah apa namanya membencinya. Berarti itu bukan apa? keindahan. Tapi Ini kurang lebih pakaian apa namanya? laki-laki. Adapun pakaian wanita ya adalah pakaian yang tentunya juga alhamdulillah salafiyat ya ahli sunnah wal jamaah dimudahkan untuk mengerti pakaian yang apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai syar'i. Ya, pakaian yang longgar, ya kan? Tebal, tidak mensifatkan apa? tubuh, ya, tidak tipis sehingga nampak apa namanya? warna kulit dan seterusnya. Ya. Baik, dan Rasul SAW mengingatkan tentang adanya kaum wanita di akhir zaman yang mereka kasiat, ta'ariyat, ya. Baik, berpakaian tapi apa? telanjang. Nah, Subhanallah Orang mungkin kebanyakan manusia menganggapnya sebagai apa? Keindahan Ya Dieksploitasi Yang wanita itu dijual Dianggap sebagai ini keindahan Namun sesungguhnya itu Sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun wanita ahli sunnah wal jamaah Alhamdulillah terjaga Ya di dalam kemuliaan Terjaga di dalam apa pakaian yang memang Allah ridhoi Nah Taib jadi setiap hari salafiyah itu dapat pahala terus. Ya. ya. Sadar atau tidak sadar, dapat pahala terus. Subhanallah. Nah. Dapat pahala. Nah. nah, dapat pahala. Ya. Pahala memakai itu dan ya kan menutup aurah dan seterusnya. Mungkin juga pahala dakwah mengajak kepada orang yang apa? Yang lain sabar ya. karena mungkin ya juga panas ya kan. Memang betul nam, ya panas dan seterusnya. Apalagi yang baru saja panasnya ya memakai ya. memang betul ya. Ya, Makanya orang-orang awam pun juga demikian komentar ya, apa orang sumpek, ya, kan, kan demikian. Ya, kan. Nah itu memang suatu yang kita dengar ya, bukan suatu hal yang tidak kita dengar. Apa orang sumpek ya, kan, ya, ya ribet ya kan, ya. Taib, wabillahi taufik. fitnah. Apalagi kalau naik motor, ini juga kita ingatkan, hati-hati kalau naik apa motor ya kan. Ya nanti yang disalahkan pakaiannya, yang disalahkan syariatnya itu yang kita ya kan harus jaga baik-baik ya kan sunnah syariat Islam ini ya kan tapi itu pakaian wanita alhamdulillah juga kurang lebih kita sudah memahami nah. jadi keindahan yang Allah kehendaki bagi kita juga keindahan dari sisi apa pakaian tapi mungkin ada perhiasan-perhiasan yang lain yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya boleh kita pakai ya kaum wanita mungkin berhias dengan apa namanya ya emas ya tapi untuk membahagiakan apa suaminya berpahala Allah taala ya kan tapi laki-laki pun kalau mau memakai cincin untuk berhias ya monggo tapi juga ada syaratnya ya kan cincin itu cincin dari apa perak misalnya ya kan tapi jangan ikut ikutan ya kan ini model <laughs> ya saya sedang cita cincin nanu ya nah, bukan lagi cita akik dan seterusnya ya kan ya tapi malah kulihal ya Rasulullah eh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kaum uh, wanita untuk memakai emas dan apa dan harir ya. diizinkan oleh Rasul Shallallahu bagi wanita untuk memakai sutra ya, sutra asli ya kan alami tapi juga dengan apa emas dan melarang hal itu bagi kaum apa laki-laki tidak boleh laki-laki berhias dengan sutra walaupun itu indah menurut pandangan apa manusia namun di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang laki-laki memakai sutra sesuatu yang haram ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sutra asli ataupun sutra sintetis ya tidak masuk dalam hal ini ya kan buatan ya kan wabillahi taufik Bismillah Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ini semuanya adalah keindahan yang terkait dengan apa? pakaian. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Setelah kita melihat sebagian dari keindahan lahir, lebih dari itu semuanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki atas kita semuanya manusia adalah apa namanya menghias diri kita, batin kita dengan ketakwaan. Walibasut taqwa zalika khair dan pakaian ketakwaan itulah yang apa? baik. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dan berbekalah kalian sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah apa? takwa. Dan inilah inti dari keindahan tersebut. Ya, keindahan apa? batin berupa yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ahammu syai' perkara yang paling penting yang menjadikan seorang itu indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada seluruh kaum muslimin, muslimat ya. Tapi kita juga memperhatikan apakah batin kita ini sudah baik. Ya. Sebagaimana kita juga memperhatikan keindahan apa? Lahir. Ya. Tapi batin kita. Nah. Ya. Taib. Lahir kita perhatikan seperti mandi, taib saya juga teringat di sini. Mandi pun juga masuk dalam keindahan yang disyariatkan ya. Seperti mandi Jumat ya kan, mandi janabah dan seterusnya. Ini semuanya ada aturannya dari sana Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, mandi. Nah. Di samping kita perhatikan keindahan-keindahan lahir. Mandi, makin minyak wangi, ya siwak ini semua kita sebutkan. Ya. Tapi ini semuanya keindahan-keindahan lahir yang diajarkan oleh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita perhatikan keindahan apa? Batin berupa yang pertama, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sesungguhnya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala atas apa? Makhluk. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis uh, eh, Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika Mu'ad diboncengkan oleh Rasul SAW Kuntu radifan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala himar Suatu saat saya diboncengkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas himar Kemudian Rasul bertanya kepadaku atau mengatakan Ya Mu'ad Atadri ma haqqullah alal ibad Wa ma haqqul ibadi Allah Wahai Mu'ad Tahukah kamu apa hak Allah atas hamba Dan apa hak hamba atas Allah maka Mu'ad mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Ya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hakullah alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'ah. Hak Allah atas hamba adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan dengan itu seorang akan jadi indah. Dengan itu seorang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk itu pula kita hidup tidak ada yang lain kita diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ya dan subhanallah kalau kita lihat ya keadaan saat ini ya baik butuh perjuangan dan antum semuanya kita semuanya wajib untuk berdakwah ya Allah semampu kita ya, sesuai dengan apa yang Allah mudahkan untuk kita lakukan entah dengan lisan entah dengan tulisan entah dengan tuh kaum muslimin atau kita katakan anas ya manusia ya banyak di antara mereka yang justru terjatuh kepada apa kesyirikan dan menganggap itu sebagai bentuk apa keindahan budaya yang harus dia apa namanya lestarikan ya itulah keindahan itulah sesuatu yang bagus ya subhanallah nah. ya wabillahi taufik nah <clears throat> Asyirk billahi azza wa jal adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Dan syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mati di atas kesyirikan. allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya dosa-dosa yang lain yang Allah apa? kehendaki. Ikhwan, bersyukurlah pada Allah. Allah mudahkan kita untuk mengerti ini. Ya. Tidak ada yang lebih besar daripada nikmat ini. Ma'rifatu hakillah subhanahu wa ta'ala. Mengenal hak Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah manusia tidak mengerti ini. Ya. Baik laisal ajab man man dhalla kaifa ya. bukan sesuatu yang menakjubkan orang yang sesat bagaimana mereka sesat kita tidak kaget kalau ada orang sesat karena pengaruh kesesatan itu banyak tapi yang membuat heran adalah orang yang selamat bagaimana mereka bisa apa selamat ya baik kalau ada orang terbawa dengan arus ya kan melakukan kejelekan-kejelekan memang demikian banyak manusia mungkin ada di antara manusia yang lahir di tengah-tengah apa Ya keluarga yang seperti itu. Keluarganya semuanya kuburiyun, ya. Semuanya memiliki jimat, semuanya apa nih tukang santet ya bisa jadi kan. Taib senang dengan keris-keris, senang dengan batu-batu akik ya kan, yang apa namanya ada mistisnya dan seterusnya. Ya. Orang oh, mengatakan seperti itu. Sehingga tumbuhnya yang seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya ini mengerti hak Allah ini, Nah, tidak ada nikmat yang lebih besar dari ini, ikhwan. Nah, ayuhal muslimun wal muslimat. Ya, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Dan di antara bentuk syukur adalah ijtihad. Kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu ini, semakin mengerti hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin mengerti tentang apa namanya? tauhid. Ya. Belajar tentang syirik agar kita selamat dari apa? Ya kan? syirikan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, menjelaskan rincian tentang, tentang syirik. Yang itu semuanya tidak menjadikan seorang indah, justru menjadikan seorang jelek dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Rasulullah SAW Alaihi Wasallam berpapasan atau melihat seorang pemuda yang memakai gelang dari kuningan. Ya. Baik berjumpa Rasul dengan rojul, ya fi yadihi halqatun min sufrin seorang laki-laki memakai gelang dari kuningan ya logam Rasul bertanya kepadanya mahali apa-apaan ini apa yang kamu pakai pemuda tadi mengatakan minal wahinah ya Rasulullah saya pakai ini untuk apa namanya ya agar saya sembuh dari penyakit ya ya ini apa hubungannya antara ya gelang dengan dengan penyakit ada hubungannya kecuali karena hati ini ada ta'aluk ada apa ya? ketergantungan dengan barang tadi maka Rasul mengatakan inziha fa innaha la taziduka illa wahna. Buang itu. Lepas dari tanganmu. Karena apa yang kamu pakai ini tidaklah menambahkan kecuali kamu jelek, kamu jauh, ya, kamu lemah. Dan Rasul mengatakan, "Lau mitta wahya 'alaika ma abada." Dan kalau kamu mati masih pakai yang seperti itu, maaflah tak abada. Itu tidak akan beruntung selama-lamanya. Tidak akan beruntung selama-lamanya. Maaflah Pak Abada. Bagaimana akan beruntung orang yang bersatu pada apa? Syirik. Ya, maaflah Pak Abada. Ya. Baik demikian Rasul SAW perhatian dalam masalah apa? Ini. Ya. Baik. Bismillah. Rasul juga mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan perhatian beliau agar kita menghiasi diri kita dengan membersihkan diri dari apa? Syirik dan menghiasinya dengan apa? Tauhid Rasul mengajarkan kepada Abu Bakar doa yang dengan doa tadi seorang akan diselamatkan dari syirik yang besar dan syiriknya apa? yang kecil diajarkan doa Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika Ya Allah aku berlindung kepadamu dari aku berbuat syirik kepadamu wa ana a'lam dalam keadaan aku tahu wa astaghfiru wa eh, eh, apa wa astaghfiru kalimala a'lam wa astaghfiru kalimala a'lam dan aku mohon ampunan kepadamu dari apa yang aku tidak apa ketahui ya ini yang pertama yang akan menghiasi seorang muslim adalah dia menghiasi dirinya dengan tauhid dan membuang dari dirinya apa kesyirikan Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dihiasi dengan amalan-amalan yang wajib. Ya, akan jadi indahlah seseorang. Ya. Setelah tauhid adalah apa? as hams. Ya. Berusaha untuk kita memperbaiki salat lima waktu kita. Ya. Kaum wanita ya juga demikian, ya. Bahkan ada keutamaan khusus bagi kaum wanita. Jika seorang wanita melakukan salat apa? lima waktu. Ya kemudian dia apa namanya berpuasa di bulan apa Ramadan kemudian dia menjaga apa namanya ya kehormatannya dan dia taat kepada apa suaminya nanti pada hari kiamat qilalaha akan dikatakan kepadanya masuklah engkau ke dalam jannah dari pintu surga manapun ya ini berarti orang yang indah diridhoi oleh Allah dimasukkan ke dalam jannah sampai disuruh milih pintu manapun ya baik sudah dengan yang wajib ini ya salat lima apa waktu ya kemudian uh, siam Ramadan bagi wanita taat kepada apa namanya suaminya ya keindahan yang luar biasa diajarkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kita belajar adab dari adab-adab yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adab dalam kita berbicara adab kepada orang tua adab dalam kita bergaul ya dalam kita makan juga ada adabnya ya semuanya ini akan menjadi keindahan yang menghiasi apa diri kita ya makan ada aturannya dengannya kita ya, eh, kita indah ya kan gimana agar kita indah makanya ya makan dengan tangan apa kanan mengucapkan basmalah ya. tapi subhanallah sekarang sudah ya kan wali ing zaman gitu, ya, ya. akhir zaman ini luar biasa ya. orang makan dengan tangan apa kiri dengan enaknya ya Alhamdulillah kita kadang sedih melihat seperti itu. Kita melihat tidak indah. Tapi orang yang dilihat merasa apa? Biasa saja. Ya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah. Taib. Uh, itu beberapa hal yang mungkin apa namanya secara global kita bisa sebutkan pada kesempatan ini. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki atas kita semuanya untuk berhias indah indah bukan hanya dari sisi lahirnya namun juga indah dari sisi apa badannya lahirnya termasuk jasad kita kemudian juga pakaian kita perhiasan kita tapi akhlak kita batin kita juga demikian baik dan semakin tampak Allah bukan hanya menghendaki apa namanya keindahan lahir hadis ini innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Hadis ini ya lengkapnya adalah demikian. Rasul pernah bersabda, innallaha atau e, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin. Ya. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya seberat darah apa? kesombongan. Ya. Berarti tidak indah ini atau kesombongan. Sampai diharamkan untuk masuk apa? surga. Baik. Sampai seorang sahabat bertanya, khawatir ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, semua di antara kami ada yang suka pakai baju yang apa? Bagus." Ya, "Inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Ya Rasulullah, tapi kita ini suka pakai yang apa? Bagus. Dan pakai sandal yang juga apa? Bagus. Nah, ingin yang indah seperti ini. Nah. Khawatir itu termasuk apa? Sombong. Apakah ini sombong ya Rasulullah? Nah. Ya. Baik. Dan nah, Rasul mengatakan, ya. Bukan yang seperti itu kan demikian. Rasul mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tapi perbuatan orang tadi indah ini. Sampai Rasul mengatakan innallaha jamil, sesungguhnya Allah jamil yuhibbul jamal. Kemudian Rasul menjelaskan apa makna sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtu an-nas. Sombong itu adalah batarul hak. menolak apa? al hak wa ghamtu nas dan meremehkan apa? manusia batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Menolak al hak dan meremehkan apa? manusia. Dari kisah ini semuanya kita bisa lihat bahwasanya Allah menghendaki kita indah dari sisi apa? lahir dan apa? batin. Batin contohnya agar kita tidak sombong. Buang kesombongan dalam apa? jiwa kita. Dengan dua jenis kesombongan tadi. Yang sombong terhadap al hak tidak mau menerima apa? al hak atau meremehkan orang oh fulanu itu ya kan maksudnya dan seterusnya kan kita merasa diri kita apa lebih merendahkan orang lain ini sombong sombong kepada al-haq kepada Allah Subhanahu wa taala kepada syariat dan sombong kepada manusia berarti kita diperintahkan untuk membersihkan diri kita dari kesombongan agar agar agar terhiasi batin kita adapun zahir jelas tadi ketika seorang sahabat mengatakannya Rasulullah bagaimana orang yang pakai baju yang apa bagus, pakai sandal yang bagus. Apakah dicela oleh Rasul? Tidak. Justru Rasul mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, baik. Dan sesungguhnya kebaikan lahir dan kebaikan batin memiliki hubungan yang sangat apa? Kuat. Ketika memang batin seorang itu bagus, mesti lahirnya juga akan apa? Bagus. Ya. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, "Inna fil jasadi mudghah, iwa saluhat saluhal jasadu kulluh, wa iwa fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di dalam e, jiwa seseorang ada sekumpal ya anggota tubuh dalam tubuh kita. Jika baik maka akan baik seluruh apa? Ya jasad. Namun jika buruk akan buruk juga seluruh apa? Jasad. Rasul mengatakan ala wahiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya e, eh, segumpal itu adalah apa? Qalb. Ya. Hati atau kolbu kita semuanya. Itu mungkin masyarakat muslimin rahimah rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Jika ada kebenaran itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada hal-hal yang eh, keliru, saya mohon maaf. Dan sebelumnya tentunya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi alamin. Nah. Baik, jika ada pertanyaan atau jika tidak kita tutup. Jawab ya Pak. Alhamdulillah.